Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah. Setiap kali kita berbicara tentang Ramadan kita tidak bisa melepaskan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan ini yang banyak dibahas oleh para penceram hanya dibahas pada ayat 1 atau ayat satu ayat saja yaitu ayat 183 Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ramadan begitu lengkap sebagai satu paket program yang Allah ajarkan bukan hanya puasa tetapi juga ada baca Quran ada yang lain berdoa ada itikaf ini semua dalam satu paket ini namanya paket Ramadan memang tidak semuanya wajib tetapi semuanya satu paket karena itu satu paket maka diikutkan kepada yang lainnya satu kesatuan seperti kita kalau diminta oleh perusahaan agar menghadiri acara di luar negeri, di luar negeri misalnya atau di luar kota. Maka ada acara yang pokok, ada acara yang tambahan. Oleh perusahaan kita diwajibkan ikut semuanya. Karena kita meninggalkan pekerjaan, meninggalkan semua, maka ini satu paket. Memang acara pokoknya seminar, tapi situ ada ada acara rekreasi, kemudian dan sebagainya. Maka kita dimintakan untuk ikut sekalipun itu pilihan Kenapa? Satu paket dari acara itu. Nah, dalam Ramadan juga demikian. Kita harus memahami seperti itu. Kita ini akan menghadapi Ramadan dan dalam Ramadan ini adalah ada acara satu paket. Karenanya Allah tidak hanya menjelaskan tentang Ramadan ini pada ayat 183, tapi terus berlangsung sampai ayat 187. Perhatikan penutup ayatnya 187 berbunyi la'allahum yattaqun. Dan perhatikan pembukaan ayatnya 183 berbunyi la'allahum tattaqun. Satu kesatuan. Jadi yang la'allahum yattaqun yang pertama itu untuk puasanya saja. Tapi la'allahum yattaqun yang terakhir itu untuk paket berikutnya yang untuk kesatuan tak terpisahkan. Inilah tentang Ramadan. Pertanyaan berikutnya. Mengapa ada Ramadan? Ada apa dengan Ramadan? Bapak Ibu dan Allah, kita ini manusia. Dan manusia ini dapat tugas lebih berat daripada makhluk lain. Semua makhluk selain manusia fungsinya hanya fasilitas. Untuk membantu manusia. Mohon diingat kata-kata ini bahwa selain manusia itu hanya fasilitas. Fungsinya mendukung kehidupan manusia. Bahkan termasuk malaikat, dia tugasnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah perintahkan agar manusia aman. Berarti manusia ini adalah makhluk yang paling tinggi secara kualitas kemakhlukan. Dari sini kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan termasuk malaikat pun agar bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Memang bukan sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan. Karena Allah mengatakan sujud uktiramin, la sujud ta'budin sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Tetapi di situ menunjukkan bahwa manusia ini secara kualitas mengharumkan paling tinggi. Ada apa dengan manusia? Ternyata manusia ini pada Allah diberi dua dimensi yaitu jasmani dan rohani. Untuk jasmani oleh Allah dibebaskan kita mengurus jasmani kita. Yang penting jangan sampai haram. Mau makan nasi pecel, mau makan nasi rawon, nasi rendang, itu silakan. Itu yang penting halal. Itu rumusnya tentang jasmani. Yang penting juga sehat. Jangan sampai makan yang membuat tubuh kita rusak. Karena yang merusak tubuh oleh Allah diharamkan. Seperti merusak akal misalnya, Homer Allah haramkan karena merusak akal. Merusak harta manusia, mencuri, membunuh, maka pada Allah diharamkan. Di hal-hal yang sifatnya merusak, Allah haramkan. Tapi untuk rohani, tidak mungkin kita bisa ngarang sendiri. Kita harus belajar dari Allah Subhanahu wa taala sehebat apapun manusia mengarang untuk mengisi rohaninya tidak akan bisa. Karena hanya satu kata kunci. Cara mengisi rohani harus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan panduan yang sangat lengkap. Karenanya syarat mutlak untuk ikut panduan Allah harus ada iman. Di sini kita paham mengapa Allah panggil ya tidak aman oleh orang yang punya iman. Karena tidak mungkin seseorang bisa ikut Allah kalau tanpa iman. Contoh misalnya, ada orang tidak beriman, ingin puasa. Mungkin secara kesehatan dia dapat dari segi puasa. Karena di antara hikmah puasa kesehatan. Namun, dari segi kenikmatan rohani tidak akan dapat. Kenapa? Karena hanya mereka yang punya iman yang bisa mendapatkan kenikmatan rohani dengan puasa. Inilah fungsi iman. Jadi iman ini semacam sebuah akad. Kalau bahasa perusahaan, iman ini kayak kontrak. Jadi contoh misalnya ada orang mau bekerja di sebuah perusahaan. Syarat pertama ada kontrak. Kontrak sudah ada, diterima sebagai pegawai, dia bekerja. Ketika bekerja, langsung argo gaji berjalan. Akhir bulan dia dapat. Sama dengan kita kepada Allah. Untuk kita menjadi hamba Allah harus ada kesepakatan dulu. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu namanya kontrak iman. Ketika sudah beriman, langsung argo pahala berjalan. Ketika dia beramal, langsung ada pahalanya. Senyum sama kawannya, pahala. Baca Quran, pahala. Sedekah, pahala. Semua yang dikerjakan, ada pahalanya. Kenapa? Karena ada kontrak iman tadi itu. Makanya kata Allah, ya tidak aman. Orang yang berpuasa tanpa iman tidak akan dapat pahala sama sekali. Orang yang membantu manusia tanpa iman tidak akan dapat pahala sama sekali. Seperti seorang datang ke perusahaan, bekerja tanpa ada kontrak kerja. Dia bekerja merapikan uh, file, membersihkan kantor, lalu di akhir bulan minta gaji. Ditanya oleh bagian kepegawaian, "Bapak siapa?" "Loh, saya kerja." "Loh, mana namanya?" "Gak ada." "Mohon maaf, Pak, gak ada gajinya." akan bekerja sebanyak-banyaknya. Tapi kalau tidak ada kontrak, tidak akan dapat, dapat gaji. Nah, sahabat yang kita beriman kepada Allah bahwa iman ini sebuah kesepakatan dengan Allah untuk kita menjadi hambanya. Nah, dari sini kita paham bahwa mengapa Allah panggil beriman. Karena seorang sudah memasang kontrak kepada Allah dengan imannya, maka dia siap ikut Allah. Dia siap ikut Allah. Berat atau ringan, siap ikut sakit, lelah, capek, siap ikut. Jangan kalau menawar. Jangan mengatakan seperti seorang pegawai. Setelah diterima jadi pegawai, dia mengatakan sama bagian HRD, Pak, maaf Pak, saya sudah diterima sebagai pegawai. Tapi mohon Pak ya, jangan dipaksa saya mengerjakan tugas di sini. Saya akan bekerja seenak saya. Saya akan datang kantor saya, saya, saya akan kerjakan tugas saya sesuai dengan keinginan saya. Pokoknya jangan saya dipaksa diatur. Kira-kira pegawai begini diapain oleh perusahaan? Hah? Dipecat. Nah, sama dengan orang yang masuk Islam. Begitu masuk Islam, jangan mengatakan bahwa jangan paksa aku. Tidak ada. Memang tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi ketika sudah masuk Islam, wajib dipaksa ikut Islam. Dan mengatakan, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Itu maksudnya tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, wajib dipaksa ikut Islam. Sama dengan perusahaan. Tidak ada paksaan mendaftar di sebuah perusahaan. Tapi kalau sudah mendaftar jadi pegawai di sebuah perusahaan, wajib dipaksa ikut aturan perusahaan. Ini makna bahwa kita ketika beriman kepada Allah, kita wajib komitmen. Ketika melamar jadi pegawai, wajib komitmen ikut perusahaan. Ketika mendaftar jadi hamba Allah, wajib komitmen ikut Allah. Berat atau ringan, kita ikuti. Inilah namanya iman. Karena itu oleh Allah diajarkan agar kita beriman pertama-tama. Ya ayuhan amanu. Lalu kemudian di antara Cara mengisi rohani adalah ada berupa harian yaitu ibadah sholat makanya kita wajib sholat bandingkan dengan orang yang tidak beriman mereka tidak bisa mengisi rohani setiap hari mereka kacau pikirannya kacau perasaannya akhirnya apa mereka mabok mereka lari ke tempat maksiat hanya untuk menghilangkan kegelisahan rohani mereka banyak yang bunuh diri dari mereka tapi kita alhamdulillah begitu sibuk kerja keras capek lelah kita nggak berwudu kita sholat kita khusyuk kita bersama Allah terasa jiwa terisi inilah namanya rohan dan itu tidak bisa diganti dengan yang lain kecuali hanya dengan sholat yang Allah ajarkan karena itu dalam sholat diajarkan kita harus khusyuk makanya dalam buku saya ini eh, saya sisipkan tentang tata cara sholat seperti yang Nabi ajarkan. Nah, saya ringkas dalam berdasarkan hadis Nabi dan saya berusaha untuk meringkasnya sesimpel mungkin supaya mudah untuk memahami hakikat sholat yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Nah, ini namanya ibadah dan ini namanya mengisrohan. Dan setiap ibadah dalam Islam ada mukaddimah, ada pertengahan, dan ada akhirat. Mohon diingat. Setiap ibadah ada mukadimah, ada pertengahan, ada akhirat. Yang mukadimah jangan diabaikan. Karena dia menentukan yang pertengahan. Yang pertengahan jangan diabaikan. Karena dia menentukan yang akhirat. Semua saling berkait. Salat misalnya. Mukadimahnya wudhu. Wudhu bukan salat, tapi mukadimah. Wudhu salah, sholat salah. Banyak orang wudhu nggak tahu cara wudhu, tidak tahu batas muka mana. Batas muka ini pak, saya ingin jelaskan. Di atas ini tumbuhnya rambut yang normal ya jangan ditawar di kalau terlanjur buta di sini jangan dijatuh di sini pokoknya di sini yang normal di sini ya yang biasa kemudian yang di bawah ah, ini jenggot termasuk muka makanya kita membuat jenggot dicelah-celahin Kemudian petir telinga kanan, petir telinga kiri. Ini batas muka. Kita basuh dengan sempurna. Basuh air disiramkan, bukan seperti orang pakai bedak. Disiramkan ke muka. Itu namanya wudhu. Nah, tangan banyak saya melihat siku tidak dengar. Karena air mancur di sini, dia asal besok ini Pak ada celah-celahnya. Di sini ada siku. Diusap. Kata Nabi al-isbab wudu. Kalau mengusap kepala memang bukan dibasuh kepala, diusap. Tapi kaki dibasuh. Dan banyak orang basuh kaki tidak tahu. Akhirnya apa? Karena air mancur, dia disiram. Nabi seringkali ngecek kaki ketika saya berwudu. Satu soal, satu orang ketahuan tidak kena basuh tumit belakang Nabi berteriak wailun lil aqabil nar masuk neraka kaki sebelah belakang yang tidak kena basuh air wudu itu sudah berwudu tapi masih tidak bersungguh-sungguh akhirnya dikenal perhatikan termasuk mukaddimah buang air kecil banyak kata Nabi orang disiksa dalam kubur karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil Kata Nabi, la yastabrik beri bom. Makanya kita diajarkan kalau air kecil harus tuntas, berdehem sampai tiga kali. Karena ketika dia tidak tidak tuntas, selesai cebok, pakai pakai cara dalam, menetes lagi. Dipakai berhari-hari. Sholatnya tidak sah. Bagian najis. Allah tahu setetes najis yang kita sendiri membuatnya tidak hati-hati. Kecuali orang kena penyakit besar sebagainya itu lain lagi. Itu kasusnya memang termasuk yang al-mafuan, dimaafkan karena memang kondisi penyakit. Tapi kalau memang kita tidak hati-hati karena tidak tuntas dalam perbuatan kecil, dikenal hukum oleh Allah SWT. Ini mau Ini Ada pun pertengahan ada dua. Ada bacaan, ada gerakan. Bacaan yang kita baca Al-Qur'an. Baca Quran ada dua syaratnya Pertama, pelafalan huruf. Kedua, tajwid. Untuk pelafalan huruf, ini ada namanya makharijul huruf. Hati-hati jangan sampai yang huruf H dibaca H. Contoh misalnya, Alhamdulillahi Secara zahir benar. Alhamdulillahi Tapi artinya berbeda. Kalau Bapak bilang alhamdulillah, kehancuran bagi Allah dan kematian bagi Allah. Jadi, ya, kalau kita baca alhamdulillah rabbil alamin itu segala bagi Allah. Makhrajul huruf penting dalam belajar bahasa membaca Al-Fatihah, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Makanya kita belajar makhrajul huruf. Contoh misalnya Bapak bilang Al-Qalbu dibaca kaf, Al-Kalbu. Al-Kalbu gimana? Anjing, jadi anjing. Kalau al-qalbu hati berbeda, Pak. Jadi banyak orang nggak bisa membedakan mana kaf mana kof. Di situ ada huruf huruf. Ada pun pertemuan antara huruf ke huruf disebut ilmu tajwid. Seperti nun ketemu fa misalnya, nun mati. Mim fauqihim mim fauqihim. Jadi di sini gigi atas langsung nginjak di bibir bawah. Mim fauqihim. Ada orang mim fauki itu salah karena disebut sama itu namanya ilmu jadi dimasukkan nun kepada huruf berikutnya disebut as disebut al ikhfa disamarkan dan itu tidak dengung dia hanya menyamarkan makanya jangan berlama-lama hanya dua harakat mim fauqihim jangan mim fauqihim nah itu salah adapun irama disyariatkan dalam rangka mendukung pelafalan huruf dan ilmu tajwid. Sebab kalau kita baca tanpa irama, seringkali huruf dan lafal dan tajwid tidak sempurna. Contoh misalnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal Itu sudah enggak sempurna. Tapi kalau kita pakai irama, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين itu irama tapi irama ada dua ada irama yang memang tugasnya mendukung kurang huruf dia harus netral tidak boleh membawa muatan ritual tertentu yang kedua ada irama yang sudah mengandung muatan budaya dan muatan ritual ini yang dilarang oleh Nabi sekalipun sesuai dengan huruf dan tajwidnya. Karena kata Nabi apa? Wa iyyakum wa ruhuna alkitab wa alfisq. Hindari kamu menggunakan lagu yang itu sudah mengandung muatan irama ahli kitab, umat Kristiani dan Yahudi, dan irama orang-orang pendosa. Apalagi lagu itu sudah dibiasakan dengan gaya gendingan di depan candi dan sebagainya, maka sudah sudah berbeda. Nanti ada irama baca Quran gaya dangdut, dan seterusnya. Alhamdulillah. Bapak Allah, ini dia yang Allah ajarkan. Ini dibaca dalam surah. Itu semua dalam rangka mendukung apa? Kekhusyuan dan tadabbur. Jadi kita baca Quran dalam rangka tadabbur dan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim.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 Ada yang melengking seperti Imam Sudais, ada yang sendu seperti Imam Mahir. Itu semua masing-masing. Nah, itu semua adalah irama sesuai dengan fitrahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka tertir. kata Allah. Waratil Qur'ana tartila. Dan nah, ini juga makna afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin akfaduha. Ini dia tadabbur namanya. Kita menikmati Quran dengan iramanya itu dan ini irama fitrah manusia. Ini irama fitrah manusia. Bapak Ibu Rahimullah, sungguh lebih dari 2000 pasien sembuh karena dia mendengarkan Al-Qur'an dengan khusyuk. Karena itu kata Allah, kalau kamu mendengarkan Al-Qur'an dengarkan dengan sungguh-sungguh. Allah tidak berfirman fasma'u, Allah berfirman fastami'u. Yang artinya apa? Al-istima' ma'al khusyuk wa tarkiz, yaitu dia mendengarkan dengan penuh kekhusyuan dan fokus. Tidak boleh bicara. Kata Allah, wa ansitu. Sampai dikatakan dalam Al-Quran bahwa fastami'u lahu wa ansitu. Tidak boleh ada bisikan. Karena ketika seseorang mendengar Al-Quran, rahmat sedang turun. Sampai pun dalam sholat para ulama fikir berbeda pendapat. Apakah aku boleh membaca Al-Fatihah? Imam sedang baca Al-Quran. Di situ para ulama fikir mengatakan sebaiknya jangan baca. Karena kata Allah, fastami'u lahu wa ansitu. Jangan baca apapun. Sampai begitu. Makanya dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan bahwa karena Imam Syafi'i sepakat sudah seperti ini. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca? Mereka mengatakan inda saktatil imam ketika imam berdiam, bernafas. Wal fajr bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Walayalin asyr. Kita baca pas imam berhenti kita baca. Begitu cara mereka sampai seperti itu untuk ikut mendengarkan Al-Quran. Ini salat Termasuk juga dalam sholat ada gerakan. Nah, juga sudah sudah dipelajari di sini dalam buku ringkasan saya itu cara gerakan. Gerakan ini harus paten, jangan setengah-setengah. Ada orang <clears throat> setengah rukuk, Allah, Allah, Sami Allah liman hamidah. Allah. Jadi saking malesnya. Ya, Jadi Nabi itu ruku seandainya ada benda di punggungnya nggak jatuh. Coba kalau ruku begini jatuh nggak? Jatuh. Jadi ada yang ruku setengah hati. Ini juga setengah hati. Allah. Semi Allah dengan Allah. Tidak kiaman, koiman, muktadiran. Dia berdiri dengan tegak. Itu namanya iktidal. Nah ini semua ada caranya. Kenapa? Karena ini semua bagian daripada persyaratan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam rangka apa? Mengisi jiwa. Mengisi jiwa. Karena itu sholat harus maksimal. Harus maksimal. Oleh Allah dibagi dua orang sholat. Ada yang sholatnya masuk neraka, dengan yang sholat masuk neraka, ada yang dengan sholat masuk surga. Loh, kok begitu Pak Ustaz? Iya. Dengan kalau firman dalam Quran. Fawailun lil musallin alladzina an salatihim sahun apa nih hawilun celaka masuk neraka lil musallin orang yang salat kenapa Allah tidak berfirman fawailun lisarik masuk neraka orang pencuri itu jelas fawailun lizani masuk neraka orang penzina jelas tapi salat masuk neraka kenapa alladzina an salatihim sahun salatnya asal-asalan salatnya setengah hati pura-pura muka tidak maksimal dalam mentaati Allah kita harus maksimal makanya ketika Allah menggambarkan tentang salatnya orang munafik Allah mengatakan apa idza qamu ila salati qamu kusal ketika mereka salat malas tidak bersungguh-sungguh nah ini tentang salat bagian pertengahan lalu kemudian di bagian akhir ada apa di bagian akhir ada akhlak setiap ibadah ada akhirannya yaitu akhlak apa kata Allah Inna solata tentang solat. Inna solata tanha anil fashai wal munkar. Solat pasti mencegah pelakunya dari perbuatan kecil mungkar. Ini kaum ibu, saya katakan, pakaian ibu ada ibu sih? Ada. ada. Pakaian ibu yang dipakai dalam sholat itu yang dipakai sehari-hari. Kalau seumpama ibu sholat, ketika sholat menutup aurat, selesai sholat buka aurat. Berapa lama sholatnya? 10 menit. Buka auratnya berapa lama? 24 jam. Mana lebih banyak? Dosanya. Tapi ada dosa makan kebaikan. Nanti yang baik dimakan oleh dosanya. Akhirnya apa? Yang tersisa dosanya. Inilah kata Allah, فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُمَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَةٍ Orang yang pahalanya lebih banyak akan masuk surga. Tapi orang yang pahalanya lebih sedikit, kebaikan keburukannya lebih banyak, maka terpaksa ini dia berusaha menghapus yang buruk. Tersisa keburukannya. Kata Allah, "Wa amman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Ini dia ceritanya bahwa mengapa mereka masuk neraka? Karena mereka salat tapi tidak maksimal. Akhirnya tidak dipenuhi. Begitulah Ramadan, tak Ramadan juga ada awalannya, ada pertengahannya, ada akhirannya. Saya akan cerita tentang Ramadan sekarang. Nah, Apa awalan Ramadan? Awalan Ramadan harus ada niat yang kuat bereskan. Niat ini Pak bukan sekedar mengucapkan Tapi kesungguhan hati merasa senang, bahagia ketika dia datang Ramadan. Itu niat namanya. <clears throat> Kemauan yang kuat itu niat. Sekalipun tidak dilafalkan itu niat. Kenapa? Karena memang di dalam hati. <clears throat> Contoh misalnya Pak. Kalau Bapak mau pergi ke luar negeri, pesawat berangkat jam 4 pagi. Kira-kira Bapak di airport jam berapa? Jam 2. Itu sudah paling ngepet ya Pak. Iya. Biasanya sudah nyampe di airport jam berapa? Jam 11. Ya, terus tidur nggak di situ? Nggak sempat tidur, sudah kan? Kenapa? Karena dia siap-siap berangkat jam jam 4. Coba kira-kira bangun sholat tahajud seperti itu nggak? Nggak. Kenapa? Nggak ada niat. Jadi kalau dia kuat, tidur pun nggak terasa. Nggak terasa capek nggak tidur. Tapi kalau niatnya lemah, sudah dibangunin subuh aja nggak bangun. Bahkan jawabannya apa? udahlah nanti gabung sama sholat duha sholat subuh namanya duha dan subuh ya. jadi kalau sholat di farobot dubhi Bapak Ibu Ingat Ini namanya niat Nabi ketika sudah mulai masuk bulan Rajab Masuk bulan Syaban Nabi langsung berdiri berkhutbah di depan sahabat-sahabatnya Qad Allah lakum syahr Ramadan Telah nampak rindangnya Ramadan Nabi senang sekali, sahabat senang juga kedatangan Ramadan. Karena ini apa? Ramadan ini Pak, seperti tamu datang setahun sekali. Seperti tamu datang setahun sekali. Kita nggak ketemu lagi setelah itu. Dan makanya di judul pertama apa? Belum tentu tahun depan ketemu Ramadan lagi. Buka di mukadimahnya. Belum tentu tahun depan ketemu Ramadan lagi. Siapa tahu yang terakhir. Kita hadiahkan untuk Allah sebelah maksimal kalau kita isi. Subhanallah. Ini dia kedatangan tamu. Kita bahagia. Bersungguh-sungguh kita isi. Kalau saya umpamakan dengan pom bensin. Coba kalau Bapak Ibu diberitahukan hanya ada satu pom bensin. Setelah ini jarak sekian ratus kilo nggak ada pom bensin lagi. Bapak harus menempuh jalan itu dan Gak ketemu lagi dengan populasi setelah itu. Kecuali hanya ini. Kira-kira Bapak ngisi setengah atau full full time Bapak Ibu sama ini cara Allah ngajarin kita untuk ngisi rohani kata Allah hanya ada sekali ini Ramadan tahun depan belum tentu ketemu lagi banyak kemarin yang ingin datang ke Ramadan meninggal dunia kita mendengar pengumuman di masjid inna lillahi wa inna ilaihi kawan-kawan kita, tetangga kita sudah meninggal dunia. Kita mengambil diberi kesempatan, jangan diabaikan. Ini pom bensin, kita mengisi, maksimalkan. Dan saya ingin tanya, kalau bapak ngisi pom bensin, ngisi bensin di pom bensin, kira-kira mobilnya sambil berjalan atau diam? Diam. Nah itu caranya. Kalau ngisi Ramadan itu bapak fokus, jangan sambilan, jangan sambilan. Ramadan itu fokus acara khusus dari ya Allah Sementara. Silahkan bekerja sebagai profesional tetap. Tapi ketika pas di celah-celah pekerjaan, jangan buang waktu. Kerjakan yang pokok-pokok tugas Bapak, kosong baca Quran, kosong baca Quran, kosong baca Quran. Fokus. Kata Allah apa? Inna daka fin nahari sabahan tawila Wadkur ilaihi tabatila. Aku tahu kamu di siang hari kamu sibuk, tapi aku tahu bahwa di celah-celah kamu sibuk ada kekosongan isi dan dikit, baca Quran. Aku tahu bahwa kamu banyak kosongnya. Tapi kamu harus terbetul untuk aku kekosongan itu. Jangan sampai kamu alasan sibuk lalu kemudian kamu tidak mengisi dan dikit kepada Allah. Nah, ini namanya fokus. Jadi pas Ramadan, Bapak Ibu, fokus. Ini acara khusus dari Allah. Aku bekerja sebagai profesional, tapi aku juga harus beramal kepada Allah. Maka dia pas kosong sedikit baca Quran. Saya teringat tradisi di Jepang salah seorang eh, diplomat menceritakan begini. Jadi kalau salah seorang pegawai profesional bekerja, dia itu setiap masuk kantor bawa buku. Hampir setiap hari buku baru dibawa. Maka pas ada pekerjaan dikerjakan. Selesai kosong itu baca buku. Setiap hari selalu selesai baca buku karena pekerjaan tidak selamanya terus. Tapi pekerjaannya selalu selesai on time. Ketika dia selesai bekerja, dia itu datang on time, pulang on time. Begitu waktu pulang dipanggil oleh bos, dia bilang, sorry bos, waktu sudah habis. Dia langsung pulang. Subhanallah. Coba kalau kita sini begitu, kita berani mengatakan pada bos. Bisa kan? Coba, datang on time, pintu dibuka sudah datang kita. Pas masuk langsung kerja. Waktu pulang langsung pulang. Panggil bos, sorry bos, waktu sudah habis. Luar biasa. langsung besok kerja lagi. Barakallah. Nah, sama ya kita di Ramadan bawa Quran, bawa Quran ya. Jadi di HP kita sudah ada Quran, kasih tanda, kasih target. Nah, ini salah satu nanti saya bahas tentang masalah gimana cara membagi kerja di Ramadan. Nah, Ramadan ini dibagi empat programnya. Mohon diingat, dibagi empat programnya yang paling pokok. Pertama adalah di siang hari, kedua di malam hari, ketiga 10 hari terakhir Ramadan. Keempat, setiap waktu 24 jam. Pertama apa? Siang hari. Kedua, malam hari. Malam hari. Ketiga, 10 terakhir Ramadan. Keempat, setiap waktu sepanjang 24 jam Ramadan. Nah, di siang hari Allah sudah ajarkan puasa, asya Puasa. Di malam hari, sholat malam. Nabi mengajarkan man qama ramadhana iman wa Ini saya setiap baca hadis ini, saya selalu teringat waktu di kampung dulu. Jadi di kampung itu setiap Ramadan selalu musim bola. Waktu itu waktu saya masih SD itu ada sepak bola dunia Argentina. Itu yang terkenal bintangnya siapa tuh? Maradona. Nah, kita sering nonton itu sampai Pak Kiai juga nonton. Begitu Pak Kiai body di masjid, Mansoma Maradona di mana Jadi makanya saya hati-hati kalau ngomong hadis ini. Iman Mansoma Ramadan, ya. Mansoma Ramadan. Mansoma Maradona. Jadi Nabi mengajarkan kalau malam hari kita diajarkan apa? Salat malam. Terus kalau 10 terakhir ada itikaf. Perhatikan ayatnya. Ayat 183 penutupnya 187 ditutup dengan apa? Itikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Subhanallah. Itikaf. Saya nggak tahu kok berubah ayat sampai di sini. Hmm. Berubah wala tubashiruhunna wa antum mudikuna fi fantura. Dari mana tuh ayat? Kok berubah bisa berubah? Akifun. Bukan mudikun, tidak ada mudikun. <laughs> FIFA Turo Apa ibu ke Ini di acara Allah. Jadi ada 10 terakhir motor. Acara 10 terakhir ini acara puncak. Acara puncak. Nah, kemudian acara yang menyebar setiap waktu di situ ada namanya baca Quran. Jadi siang hari puasa, malam hari sholat malam, Terus di sini ada sahur juga termasuk menjelang menjelang fajar ada sahur dari Allah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad dan khaytul aswad al-fajr. Ini saya jelaskan nanti. Jadi ada sahur malam hari. Jadi surat malam sampai sahur. Dan kemudian uh, siang puasa. Terus di celah-celahnya ada ada dua. Ada baca Quran di sini syahrul Ramadan dan fil Quran, baca Quran Kemudian ada doa, wa idza sa'alaka ibadi di fa Ini di celah-celahnya menyebar. Karena apa? Karena kalau di bulan Ramadan waktu mustajab berlaku 24 jam. Tapi kalau di luar Ramadan berlaku hanya sepertiga malam terakhir. Tapi di Ramadan 24 jam. Bahkan orang yang berpuasa kata Nabi, inna shaim dakwatan naturat. Orang yang berpuasa doanya tidak pernah tolak. Khususnya apa? Kata Nabi, kubail iftar menjelang buka puasa tapi ada setan bernama setan ngebuburit ini paling ganas ini waktu buka puasa menjelang buka puasa yang sangat nih yang sangat bermanfaat untuk berdoa menjelang buka puasa gila ini dari mana dari waktu asar sampai maghrib bapak ibu ini kalau saja pokoknya kalau sudah setelah asar pulang jam kerja Ah, duduk sinar di masjid sampai maghrib berdoa kepada Allah, minta apa saja kepada Allah. Tapi jangan seperti seorang jemaah haji yang saya bimbing sampai di Arafah dia kita berdoa dia jalan-jalan foto-foto di samping tenda terus kita tanya bu nggak berdoa pak ustadz doa saya sudah habis nggak bisa doa ya bapak ibu jangan sampai nggak bisa doa seperti itu insya Allah doa diulang-ulang sampai kita diterima ya jangan hanya doa untuk urusan dunia itu urusan akhirat insya Allah Nah ini tentang program sudah jelas. Di siang hari puasa. Puasa ini rukun, wajib. Karena yang oleh Allah diberi alasan bahwa yang puasa bukan hanya kalian. Manusia sebelum kalian juga berpuasa. Kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Semua manusia sebelum kita wajib berpuasa. Hanya bedanya karena manusia pertama badannya lebih besar, Nabi Adam tingginya 60 meter. Nabi Adam. Alhamdulillah, waktu itu memang tanah masih murah. 60 meter. Jadi Allah Maha tahu ya, zaman akhir zaman di mana orang sudah membisniskan semuanya ya. Sampai semua batu bara hampir habis. Sekarang pindah ke batu akik sudah habis. Batu bara hampir habis. Pindah ke batu akik bunuh oleh manusia. Jadi benar-benar manusia ini sudah menggerayangi semua apa yang di bumi sekarang ini. Eh, semakin mempercepat datanya hari kiamat. Nah, Allah Nah, di zaman akhir oleh Allah dikurangi jatah puasa. Zaman Nabi Daud, Allah kurangi sehari puasa sehari tidak. Makanya Nabi Daud puasanya sehari pun tiga. Pas zaman kita hanya puasa sebulan. Kata Allah, ayyamam mudah, Hanya beberapa hari saja. Jangan seperti orang keberatan. Saya masih melihat di hari puasa warung pakai hordeng. Seorang suami sahur sama istrinya di, di siang hari makan di warung. kalau minta mindari Sore bibir dikeringin, duduk sama istrinya berbuka puasa. Enggak benar seperti ini. Allah. Hanya matahari saja, jangan keberatan sama sekali, kata Allah. Ini iman kamu, buktikan dengan iman, kata Allah. Lalu kemudian, karena ini puasa dan ini rukun, jangan coba-coba tidak berpuasa tanpa ada alasan definitif dari Allah. Allah hanya mengizinkan dengan alasan ini. Siapa yang meninggalkan puasa tanpa alasan ini, Allah akan hukumi dosa besar. Sekalipun dia mengganti apa saja yang Allah izinkan. Pertama, sakit. Faman kana malu Sakit maksudnya sakit parah. Bukan seperti seorang suami tanya istrinya, nggak puasa mas, enggak, kenapa? Kesandung batu tadi mas. begitu, itu biasa. Tapi dia harus benar-benar harus minum obat, dia harus dalam dalam dirinya dia benar-benar dalam kondisi harus minum obat. Itu dia namanya sakit. Yang kedua, safar. Yang safar boleh, opsional. Boleh puasa, boleh tidak. Pak Ustadz, aku nggak capek oh, ke Tokyo. Oh, Oke, okay. nggak capek ke Tokyo. Silakan apa puasa, silakan. Pak Ustadz, aku nggak capek. Boleh nggak baterai? Boleh. Kenapa? Ilahnya safar, bukan capek. Kalau ilahnya capek, berarti kita main badminton long set, kita boleh batalin puasa. Itu kalau ilahnya capek. Tapi ilahnya bukan capek, tapi apa? Safar dia. Terus yang ketiga kata Allah apa? Ketuaan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ketuaan boleh tidak puasa, tapi wajib bayar fidyah karena dia tidak mungkin bayar puasa. Tapi kata Allah kalau dia mampu bayar puasa lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum in kuntum tak Ini tentang puasa. Barakallahu. Lalu kemudian program berikutnya apa? Baca Quran. Ini dia. Mohon diulang-ulang apa tangannya begini coba halo ya di sini ada kata dua kata dua, dua kosa kata Ramadan Quran coba Ramadan Quran Quran Quran Ramadan Ramadan Quran Quran Ramadan apa artinya jadi Ramadan seorang dikatakan berramadan ketika hidup bersama Al-Quran. Ketika tidak bersama Al-Quran, dia tidak kebagian Ramadan satu kesatuan. Syah Ramadan Nabi pun zilafir doa. Ini yang dipahami oleh Rasulullah. Ini yang dipahami oleh para sahabat dan ini yang dipahami oleh para ulama. Nabi Muhammad ketika masuk Ramadan langsung duduk berdoa bersama Jibril alaihissalam baca Quran nggak berhenti berhenti bersama dengan Jibril alaihissalam di tahun Nabi wafat Nabi berulang-ulang bersama dengan Jibril membaca Quran subhanallah Sahabat juga demikian. Sampai terdengar di rumah-rumah mereka suara seperti suara lebah. Yusma membuyutihim sautun kadawindahan Terdengar di rumah mereka seperti suara lebah. Baca Quran. Subhanallah. Dan para ulama fikih, ulama hadis, mereka paham. Ketika masuk Ramadan, mereka bilang ke muridnya, Wahai murid-muridku, tahu nggak Ramadan? Iya. Bulan apa? Al-Quran. Oke. Okay. Benar kita belajar fikih ini ilmu iman, ilmu Islam, ilmu agama. Tapi sudah datang bulan Al-Quran. Aku minta izin, ayo kita semuanya bersama Quran. Makanya Imam Syafi'i ketika masuk Ramadan, Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali khatam. Subhanallah. Luar biasa. Sudah khususkan untuk Ramadan bersama Quran. Ada seorang ulama hadis. Dia mendengar Imam Syafi'i khatam 60 kali. Khatam. Ada yang kaget, kira-kira logis nggak? Quran itu sedikit pak, yang banyak setannya. Quran <laughs> itu sedikit. Saya sering melihat orang baca novel 700 halaman hatam sehari. Saya sering melihat. Ini Quran tulisannya besar-besar. nggak sekecil-kecil tulisan novel. Jadi Quran itu sedikit sebetulnya. Yang banyak apa? Setannya bisikan begitu baca kita setengah halaman sakit <laughs> perih semua pas menjelang satu halaman sudah sakit pinggang Terus ketika sudah satu halaman kembali di sini besok lagi gitu benar coba tahan terus baca terus bapak akan berhasil benar ada seorang ulama hadis namanya Abduha dia itu cerita sama muridnya saya iri dengan Imam Syafi'i kata dia saya baca inilah kitab Tahdibul Kamal karya Imam al masih tentang seluruh kalau rijal hadis. <clears throat> dia dia tidak kok sudah ah, sudah habis waktunya. Ya subhanallah. Ini masih lama. <laughs> saya sebenarnya saya melihat ada yang ngantuk, jadi saya senang banget di sini. Saya biasanya paling malas ngisi pengajian, tapi kan ada yang ngantuk, jadi saya semangat. Jadi gini, Imam Abdul hak mengatakan begini, saya iri sama Musafi. Saya ingin hatam Quran seperti Imam dia, seperti Musafi. Akhirnya dibilang ke muridnya, kita hentikan dulu kita bersama Quran. Imam Abu dia sanggup menghatamkan sampai 59 kali hatam. Kata dia, jangan-jangan saya berlangsung sungguh-sungguh. Tahun berikutnya dia baca lagi. Hanya bersembilan. Akhirnya dia berkata, La'alla Allah dari dhalika syafi'. Jangan-jangan Allah memutuskan tuntutan Imam Syafi'i. Aku hanya mampunya 9. Alhamdulillah. Kalau kita berapa kira-kira? <laughs> ya, kalau kita minimal tiga kali. Halo? berapa? Tiga. Ya, saya ingin tahu caranya. ingin tahu caranya? Ya. Oke. Ya. Tiga kali. Oke. Dulu pernah ada ceritanya. Jadi ada salah seorang ulama hatam tiga kali. Muridnya bertanya, Wahai imam, kenapa hatam tiga kali? Dia bilang, Al-khatmul awal li abi. Hatam yang pertama aku hadiahkan untuk ayah. Wal khatmus sani li ummi. Hatam yang kedua untuk ibuku. Aku hadiahkan untuk ibuku. Wal khatmus sani li. Hatam yang ketiga untuk diriku sendiri. Subhanallah. Ayo kita coba. Subhanallah, ini luar biasa. Ada caranya. Quran ada berapa juz? 30. 30. Bagi 10 hari. Berarti per hari? 3 juz tiga juz. Berapa lembar? Tiga 30 lembar, Bagi lima. Berarti setiap sholat enam lembar. enam lembar berapa menit? Hanya 15 menit. enam lembar 15 menit. Benar. Buktikan. Selesai sholat 15 menit. Dapat enam lembar. Berarti kita sepuluh hari pertama hatam. sepuluh hari kedua hatam. 10 hari ketiga hatam. Untuk siapa? Ayahku, nah, jadi mau istri nggak apa-apa tambah empat <laughs> kalau istrinya dua tambah lagi gue bilang amin istrinya amin lah ini berarti yang bilang amin masih belum yang diam sudah nah kemudian setelah kita baca Quran banyak berdoa sudah saya bahas tadi terus terakhir di sini ada sahur di sini Perhatikan sahur. Kata Allah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyad min khaytil aswad fajr." Di sini Allah menegaskan tentang sahur ingin menceritakan bahwa waktu sahur itu yang paling baik menjelang fajar sampai jelas dari fajar. Ini dia, hatta yatabayyan sampai jelas dari fajar. Bukan setelah terawih, itu bukan sahur. Bukan malam. Karena ada yang malas bangun sahur, dia setelah tarawih dikenjangi langsung tidur. Bukan. Bukan tengah malam, bukan. Sambil main gaplek jam 2 malam, tidur, makan dulu. Tidak. Dia menjelang saja. Sampai saja. Ini yang diajarkan Nabi. Satu hari Aisyah pernah makan sahur, dia berhenti sebelum fajar. Aisyah ditanya, wahai Aisyah, kenapa berhenti? Kata Aisyah, benar adan. Kata Nabi itu adanya Bilal. Jadi zaman Nabi ada dua kali adan. Adannya Bilal itu adan pertama, oh, adan tahajud adanya Abdullah bin Maktum itu adan fajar. Maka ketika masih belum ada Abdullah bin Maktum, maka dia mengatakan belum fajar, belum fajar. Maka Akhirnya Aisyah makan sampai mendengar adan Abdullah bin Maktum. Maka begitu Nabi juga makan sampai mendengar adan. Sahabat juga demikian. Jadi kita makan. Makanya imsak itu bukan wajib berhenti. Imsak itu adalah aba-aba untuk persiapan saja. Makanya kalau kita tertidur, bangun sedang imsak masih boleh makan. Kenapa masih belum waktunya berhenti makan? Bahkan kata Nabi, Ida sami'a ahadukum nida." Kalau kalian mendengar adat subuh, wal ina fiadaihi dan kau sedang makan, fala tada'uhu jangan berhenti hatta takdi hajatahu sampai selesai makan sahurnya. Maksudnya yang di piring bukan di meja. <laughs> Karena salah paham nanti kalau Ustaz di piring makanya piringnya dibikin komprehensif Allah itu namanya makan sahur jadi Nabi memberikan elastisitas tentang masalah waktu sahur kenapa Kata sahur kata Nabi fa inna fis sahuri barokah orang yang sahur Allah berkahi hidupnya berkahi puasanya berkahi rezekinya Fa inna Allah malaikatahu yusalluna al mutasahhirin. Allah para malaikatnya membacakan salat kepada mereka yang sahur. Ya Allah, Pak Ustaz aku malas sahur, aku nggak bisa makan. Kata Nabi, walau jur'atam min ma, sekalipun seteguk air minum supaya kamu kebagian keberkahan sahur. Itu ibadah bulan Ramadan. Terakhir berkumpul adalah iktikaf. Iktikaf ini di masjid. Masjid ini saya lihat boleh iktikaf di sini. Sudah ada restorannya di sini ada, kemudian masjidnya ada, masya Allah. Terus tempat kerja di atas. Nanti pas kerja ke atas turun pulang ke sini itu 15 ada nggak itikafnya? Nah, ada. Saya usulkan ada kan? Ini sudah setiap hari dibangunkan sholat Jumat ada kan? Nah, sudah ini sudah mulai untuk itikaf. Jadi bapak sudah nyaman sudah tidur di masjid ada sahur ada makan semuanya dan tidur di sini. Nanti pas yang berada ke atas tapi hati jatuh pandangan jangan sampai melihat yang haram-haram. lagi ke bawah. Itu namanya itikaf. Kenapa Pak Bu? Iktikaf ini menyongsong hadiah dari Allah. Apa hadiahnya? malam Lailatul Qadar. Jadi terkota itu oleh Allah dihadiahkan ketika mereka dalam kondisi beriktikaf di masjid. Ini di antara rahasia ketuhanan. Memang ada pendapat bahwa di rumah boleh, tapi itu kecil kemungkinan di rumah bisa berkembang. Kenapa? Karena mereka di rumah tidak mungkin fokus untuk beribadah. Rata-rata jarang, habis. Kalau kebahagiaan di rumah, Alhamdulillah. Tapi jelas yang paling aman di masjid. Karena Nabi sendiri seumur hidup belum pernah Nabi tidak beritikaf. Setiap Ramadan Nabi selalu beritikaf setelah hari terakhir Ramadan. Padahal rumahnya Nabi berdampingan. Nabi sampai sampai apa? Sampai mencuci kepalanya. Nabi yang mulia, dia itu memasukkan ke pintunya, dicuci oleh istrinya kepalanya sambil dia masuk ke masjid lagi. Saking mempertahankan itikafnya. Itulah itikaf. Alhamdulillah dengan itikaf kita akan mudah Sholat malam, mudah Sholat tahajud, mudah kita uh, karena kita kondisinya adalah Susah ibadah kepada Allah SWT Itulah mungkin usulan saya dan ini ajaran Allah mudah kita kebahagiaan hey, Ramadan dan benar-benar buku yang Bapak baca ini dibaca dengan kalimat demi kalimat yang bermanfaat insya Allah di situ saya bangun suatu pemahaman tentang Ramadan di situ ada makna persatuan ada makna persaudaraan itu karena apa karena dengan Ramadan kita ini ingin bersatu itulah yang akan kita ingin capai semoga Allah berkahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh